Nah, ketika itu Just W Bush sedang mengambil cuti, cuti ke San Francisco. Disambut uh, dia berkunjung ke sebuah taman kanak-kanak dan disambut oleh sekolah tadi dengan cerita di ruang kelas ya, di ruang tertutup indoor. Seorang anak cerita tentang kambing yang hilang, The Loss of Sound the Sheep. Ya, itu barangkali ya istilahnya ya, Prambola. Nah, perempuan ada yang aneh di sini? Coba lihat gambarnya. Ini film saya cut, saya post. Ya. Nah, buku yang dipegang George W. Bush terbalik. Tapi itu berlangsung dalam waktu lama. Oh yes, I see. Oh begitu ya. Bukunya terbalik. Yes, I see. Oh begitu ya. Apa yang dia baca? Bukunya terbalik kok. Lihat, buku yang dipegang George Bush terbalik kan? Hmm. Tidak lama setelah itu maka datanglah ajudannya menyerahkan handphone. Sure is call for you. Pak, ini tuan, panggilan untuk Anda. Ketika didengarkan share the WTC with this stride. It will done well. yeah, it done well. Ini telah dilakukan dengan sebaik. Itu ya bahasa Inggrisnya, Pak. Saya lagi belagu aja ini bisa bahasa Inggrisnya. <laughs> it done well. Ini berhasil dengan baik. Langsung dia tutup buku dan pamit. Sudah disiapkan tuh Bu press release untuk menyatakan kalau umat Islam lah yang bersalah. Usama bin Laden lah yang bersalah. Maka saat itu mereka menggelar press release yang pertama. Tapi sayang sekali, press release pertama ini dia salah. Kenapa salah? Karena wah, ini memicu kemarahan Islam dunia. Tapi sayang, tidak diperlihatkan semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekali lagi, ini adalah persiapan mereka menyambut Dajjal. Ya. The God who's waited, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Ini press release yang terjadi dan aneh kok press release ini tidak tersebar di seluruh dunia. Sebagaimana begitu hancur WTC tersebar semua media massa di hari yang sama, di waktu yang sama menyebar, di, di hari yang sama menyebarkan seluruh dunia hatta Indonesia dan berhenti pemberitaannya di hari yang sama seluruh dunia. Itu sudah diatur. Bapak Ibu. Ini yang terjadi. Dan sayang ini tidak viral. Ini bahasanya sangat keras. Al-khinzir bush arada ayasubal Qur'ana faqadallahu lisana. Khinzir itu babi. Si babi Bush, dia menghina Al-Quran, maka Allah mengikat lisannya. Di press release pertama dia mengatakan, entry pointnya dia mengatakan bahwa this is the holy Quran for Muslim people. Thoughts Muslim people to share terrorism all over the world. Ini adalah kitab suci umat Islam yang mengajarkan terorisme untuk disebarkan seluruh dunia. Dia menuduh Allah itu adalah pengajar teroris dan Al-Quran kitab teroris. Maka apa yang terjadi? Allah kunci lisan yang gak bisa ngomong setelah itu Bapak Ibu. Yang bisa menerjemahkan ini tolong. You know, I um, uh, uh, uh, uh, uh, I, I, I, I, I, I, uh, um, um I, apa katanya? <laughs> ini bahasa planet ini namanya nih, bahasa alien. Dan ini contoh alien ya. <laughs> Hatinya itu takut ya Allah. Eh, kalau bahasa kita, Tuhan apa yang terjadi? Aduh, Allah marah nih. Aku sebut teroris. Saya yakin dia malah Allah tahu Allah marah tuh, sadar dia. Bapak Ibu tahun 95 ada orang ngaku nabi di Semarang. Saat itu saya masih studi di Semarang. Ya. Uh, ngambil tafsir hadis Bapak Ibu di Demak ya. Di Semarang tuh ada seminar tahun 95. Ada seorang dari Makassar ngaku ngaku nabi namanya Ahmad. Bapak Ibu Tuan-tuan sekalian, yakinilah saya Ahmad dari Makassar. Saya inilah Nabi dan Rasul untuk anda sekalian setelah Rasul Muhammad. Tadi malam di hotel saya menempatkan wahyu dari Allah. Begitu akan membacakan wahyu Allah cabut nyawanya. Plak langsung dia mati saat itu. Masih beruntung dia masih dikasih nyawa sama Allah ini sampai hari ini. Bapak Ibu, lihat ini ini bukan hoax, ini asli. Dan dunia sudah tahu ini. Kenapa tidak viral di seluruh media? Bukankah media mereka selalu tersorot ke gedung putih ini. Allahu Akbar, skandal pun tersebar di dunia. Apalagi yang ini. Tapi karena media masa punya mereka, mereka tidak akan membongkar ini. Sampai selesai, sampai dia turun dari press release pertama, dia tidak bisa ngomong Bapak Ibu. Ya, dia kerasukan alien, sehingga bahasanya bahasa alien Bapak Ibu. Ya, um, um, the, um, Did he? so he thinks he's, he's, he's no, I, I, I oh, uh, here, I, I, um, I know, look. Uh, um, uh, uh, um, uh, I, I, I, I, I um, um, so I just don't know. I, I, Turun berbebek. Tidak jadi press release-nya. Maka segera dipanggil dokter-dokternya. Ini kenapa tolong? Tolong, tolong saya ini ada apa? Subhanallah ada kudrati wa jabrati. Allahu Akbar. Ini Bapak Ibu, saya sayang tidak viral. Nah kemudian Bapak Ibu tidak berhenti di sana, kami belum mendapatkan data yang cukup. Kami kumpulkan semua data-data tadi. Qadarullah data-data itu Allah hadirkan untuk kami. Saat itu di pesantren kami, saat itu uh, tahun 9 2000 ya, tahun 2000 saya masih tinggal di Sumedang. Saya masih mengajar di sebuah pesantren, Bapak Ibu. Uh, di Sumedang. Nah, di di pesantren kami dari seorang mahasiswa yang tinggal sambil mesantren di sana. Dia kuliah sambil mesantren, dia tinggal di sana. Karena kampusnya nggak begitu jauh. Nah, dia cerita, "Ustadz, ini dosen saya dapat cerita nih. Adiknya sedang S2 di Boston, di kehancuran WTC itu, di saat WTC hancur." adiknya sedang S2 di Boston. Itu sedang rame Bapak Ibu. Di Boston itu rumor, rumor sekali lagi, tapi saya kira ini bukan rumor ya. Ini fakta yang memang sesuai. Nah, di sini kita mulai kembali kepada tema kita Dajjal. Jadi WTC itu adalah ritual human sacrifices untuk menyambut Dajjal. Jadi mereka sudah tahu lebih dulu dari kita, yakin kalau Dajjal sudah ada dan akan segera muncul apa yang ramai saat itu, salah satu pesawat yang menebrak Menara Utara itu nomor seri penerbangannya adalah Q33NY. Saat itu saya sedang uh, membaca bukunya siapa? Bukunya Bill Bill Gates, sang ma eh, maestro Microsoft ya dan dia adalah orang Yahudi berkebangsaan Inggris. Pesawat yang menabrak menara kembar itu dibajak dan pembajaknya adalah Yahudi. Oh, ETC bukan oleh Usama bin Laden. Orang Amerika sendiri, George W. Bush. Hmm.